tempat ibadah itu bukan kosong hampa tapi sudah disiapkan misionaris. Kenapa disebut misionaris? Karena mereka hidupnya punya misi. Hidupnya bukan sekedar makan, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, pensiun, mati. Itu bukan misionaris, itu ikan mas koki. Dia punya hidup, punya misi. Misinya apa? Dia ingin merubah umat Islam menjadi umat dia. Maka disebut dia dengan misionaris. Tak ada hubungan dengan Little Missy dan Tuan Baron. Saya sekolah madrasah aliyah setingkat SMA di Nurul Falah Air Mole, Indragiri Hulu. Air Mole, airnya mole, pekannya heran, tanahnya busuk. Air molek itu pekannya hari Ahad. Setiap hari Ahad, orang dari Sungai Parit, orang dari berdatangan semua. Dulu di bawah pasar air molek di jembatan itu banyak pompong. Sekarang saya tengok sudah jadi parit kecil saja. Zaman saya tahun 1996 sekolah, itu orang dari Sungai Parit naik pompong. Itu menunjukkan dunia ini makin surut. Apa yang Ustaz tengok? Ada orang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, datang pakai harto besar, gardang dua, bu tanah liat. Ini perasaan bukan orang Jawa ini, bukan orang Minangkabau ini, bukan orang Mandailing ini. Ini orang dari mana ini? Orang Perancis. Tinggalnya di mana? Di kampung Talang Mama, Talang Perigi. Ngapain mereka ke sana? Mereka adalah misionaris yang dikirim langsung dari Roma, dari Vatikan, dari Prancis, dari Inggris. Untuk apa? Hidupnya adalah untuk misi, misi, misi. Maka disebut misionaris. Saya ceramah bukan dari buku, Biji mata saya sendiri melihat bule-bule itu di pasar air molek Bule, kalau laki-laki pakli. Sekaranglah baru Abdul Somad masuk. Barulah saya besar betul dosa saya. Ustadz baru masuk ke kampung Talang Mamak itu kapan? 2016. Setelah tamat dari air molek 2016 tamat dari air molek 1996 2016 baru masuk ke sana. Berarti berapa lama? 20 tahun yang lalu mereka sudah berdakwah di sana. Jangan heran kalau berdiri tempat ibadah besar. Apa namanya? Santo Pedro di Siamang. Siamang itu bukan monyet. Siamang nama kampung di sana, namanya Siamang. Di Siamang itu berdiri besar Santo Pedro. Saya mau foto di situ. Saya letak di FB. Kata jamaah jangan buat lagi ustaz, nanti disangka orang ustaz ceramah pula di situ. Sekarang saja yang sudah jalan aspal ketika kita bercerita bagaimana bisa sampai ke sana menggeleng kepala orang. Dari Pekanbaru kami naik mobil jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 4 subuh sampai di Bali. Bali Las. Dari Balilas itu lanjut lagi terus pasar Balilas terus sekarang Balilas sudah jadi kota, Balilas City. Dulu hutan. Dulu mereka datang ke situ tanah liat, sekarang sudah aspal. Dari Balilas terus ke Seberida, dari Seberida masuk jalan tanah, hujan, licin, masuk lagi terus sampai ke Rantau Langsat. Dari Rantau Langsat nginap dulu Habis itu siang baru berangkat dari Rantau Langsat jam 11 siang, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 azan asar sampai ke air bomban. Naik sampan. Saya sangka sudah habis sudah tuh. Pak, ini air bomban ini last destination. Stasiun terakhir nih. Ustadz Somad, ini air bomban ini di tengah dari air bomban ini naik sampan lagi satu hari ke sana baru terakhir kampung apa namanya Datau sampai mereka ke Datau mereka sampai ke Datau makanya nanti kalau di akhirat ditanya mana lebih hebat Santo Pedro apa Santo Somad mereka sudah sampai ke Datau tahun 1996 1996 saya tamat 2016 pas 20 tahun baru sampai ke situ. Masya Allah, betapa besarnya dosaku kalau aku tak sampai kemari. Ditanya malaikat maut, ditanya kiraman katibin, ditanya Allah Ta'ala, Hai hey Abdul Somad, sampai tak kau ke sana? Alhamdulillah, sampai ya Allah. Berapa kali? Sekali. Jadilah daripada tak sampai sama sekali. Kami tak bisa Pak Ustaz. Kami mau ke sana anak kami kecil. Suami kami ke sana nanti berapa hari pulang tentu berubah namanya jadi Bang Toib karena tak balik-balik. Gimana nih Pak Ustaz? Oke, okay. man fakat ghazian Siapa yang menyumbang untuk perang, maka dia dianggap sudah berperang. Sudah dibuka posko bantuan di Masjid An-Nur. Yang bisa ngasih baju baru, kasih baju baru. Yang tak bisa baju baru, baju bekas, buku-buku anak. Buang yang tak bisa pakai, klip, buku-buku sekolah yang tak terpakai. Akan kami bawa nanti, posko sudah dibuka di An-Nur 24 jam. Eh untuk mengkristenkan tiga negara ini. Nih, jangan katakan penistaan agama ya, bukan kata Ustaz Somad nih. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, Prancis nyumbang untuk mengkristenkan tiga negara berapa banyak? 150 ton emas. 150 ton emas mereka infakkan untuk mengkristenkan tiga negara. Tunisia, Aljazair, Maroko. Ini target Inggris. Prancis punya target tiga. Tunisia, Aljazair, Maroko. Indonesia itu kapling kalian. Siapa? Belanda. Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Itu kapling siapa? Inggris. Negerinya Muammar Gaddafi, Libya. Itu kaplingnya siapa? Mussolini. Mussolini, Itali Negeri umat Islam dikapling, kapling, kapling, kapling Yang bekas jajahan Inggris Makanya kita terpisah Padahal kita Melayu sama Kita sama-sama Melayu dengan Malaysia Datanglah orang Malaysia Ustaz Somad Saya lama di Pekanbaru dengar-dengar awak bercakap Macam sama macam kita bahasa ya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca sejarah Pak C 17 17. 17 17. Orang Riau mesti ingat angka 17 17. Ada apa dengan 17 17? Tahun 17 17 1717 Sultan Abdul Jalil menguasai Johor. Sultan Abdul Jalil kerajaan Siak Sri Indrapura bukan jalan-jalan ke Johor menguasai kerajaan Johor Malaysia itu sekarang. Sekarang kita mesti kenal Sultan Abdul Jalil. Dari mana? Alhamdulillah dibangun Masjid Sultan Abdul Jalil. Kerajaan Siak tak Melayu hilang di bumi. Di mana hilang? Di Riau kalau kita tidak meyakini kerajaan, kalau kita tidak memahami kerajaan, Alhamdulillah Pak Ustaz Kami kemarin libur anak-anak sekolah Kami bawa kerajaan Siak Untuk mengenal Siak Ada baca sejarahnya? Tidak Ada baca kerajaannya? Tidak Lalu apa? Kami hanya nengok wajah di cermin Biar awet muda aja Pak Ustaz Kan begitu cara mengenal Siak Baca raja-rajanya Baca sultan-sultannya Ini penting Kenapa? Karena kalau tidak Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya Aku orang Melayu Aku orang Islam Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz Saya orang Jawa Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz Saya orang Batak Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz Saya orang Minangkabau Di mana bumi dipijak Di situ langit di Jonjo. kita besar di sini, tinggal di sini, mencari nafkah di sini, bukan berarti menghilangkan kejawaan kita. Kalau kita ketemu orang tua kita tetap bahasa Jawa, pripun Pak api, wis dono orang wis ngalor ngidul ngetan ora kebentuk sampean nek us tetap tapi di negeri ini ini adalah Islam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala misionaris masuk sampai ke mana Orang Islam ngeri takut masuk ke Samosir Dia sampai ke Samosir Dan Toba yang 100 km panjangnya Danau Toba itu 100 km dari ujung ke ujung Kalau tak percaya ukurlah sendiri itu mereka sampai ke sana, mereka mengkristenkan orang di Pulau Samosir itu. Makanya namanya diabadikan sebagai universitas besar di Medan. Apa namanya? Universitas Nomensen. Nomensen. Siapa Nomensen itu? Misionaris. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Misionaris, mereka yang hidupnya dengan misi. Tersebutlah Al-Habib Munzir al Musawa rahimahullah. Habib yang masyhur dari Palembang, tamat dari Tarim, Hadramaut, alumni pertama Darul Mustafa yang dipimpin oleh Al Habib Umar bin Hafiz rahimahullah di Yaman sana. Beliau ceramah sampai ke Papua, sampai ke negeri-negeri tertinggal. Suatu ketika ketika beliau ceramah, duduk di depan mobil pick up, di belakangnya tak ada atap. Hujan Mereka naik mobil Tiba-tiba berhenti Nampak ibu-ibu pakai baju putih Misionaris Numpang Naik belakang Kata Habib Munzir Al-Musawah Dia kok duduk di belakang Kenapa tak duduk depan Apa kata supir Sudah biasa Habib Sudah biasa misionaris itu duduk di belakang Kena hujan Kena hujan demi untuk menyampaikan agamanya. Nun di pedalaman Papua sana. Tiba-tiba hari ini ada ustaz minta sambut, kalau tak disambut tak datang. Merajuk. Kalau tak disediakan tempat parkir tak datang lagi. Maka saya misalnya mutar-mutar tadi nyari tempat parkir. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris tetap berlanjut sampai hari ini bagi-bagi nasi kota, buka-buka bersama. Orang Islam dikasih bantuan, punya pesantren, dibangunkan lokal, dibangunkan pintu gerbang. Yang terlena, yang tak tahu jati diri. Ah, gak apa-apa kok nerima bantuan. No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Dibalik makan siang yang gratis, Dibalik mie instan, Di balik sumur bor, Di balik baju kaos oblong Di balik bantuan itu Ada usaha Untuk menarik anak-anak umat Islam Yang lemah iman Ini kerja siapa? Orientalis Otaknya otak orientalis Anak umat Islam dimiskinkan pendidikan agama Lemah iman, lemah ilmu, lemah amal Setelah itu dibangunkan tempatnya megah mewah di dalam tempat yang megah mewah itu ada para aktivis-aktivis bernama misionaris. Misinya jelas. Umat Islam kalau tidak punya misi yang jelas, dia akan kalah dalam kehidupan dalam atas dunia. Siapa yang langkahnya paling cepat, dialah sebagai pemenang. Maka umat Islam kalau menang, dia harus punya langkah yang paling cepat. Berapa kecepatan larinya? 120 km per jam. Kalau tidak dia akan kalah. Jangan salahkan orang. Kenapa mereka bangun gereja di sana? Kenapa mereka kirim misionaris? Jangan salahkan orang. Salahkan diri kita. Kenapa kita tak bangun? Kenapa kita tidak mengirim ustadz dai? Kenapa kita tidak mempersenjatai umat Islam? Bukan senjata celurit kelewang, tapi senjata kecerdasan akal, kecerdasan bagi-bagi mie instan. Mereka datang dengan senyum. Mie instan, Dek. Baju kaos dek, dibangunkannya sumur bor. Ustad datang ke situ, neraka, neraka, neraka. Mana mempan? Akhirnya mereka mungkin lama mikir. Kalau ini yang datang bawa mie, kalau ini yang datang bawa baju kaos, kalau ini yang datang bawa duit, ini datang neraka. Pilih mana? Pilih inilah. Gara-gara apa? Umat Islam tidak punya kekuatan. Duit umat Islam kemana? Yang mengajarkan sumur bor Ya Rasulullah Ya Kalau emak saya mati saya bersedekah Kata Sa'ad Apa atas sadaku anha Boleh saya bersedekah ya Rasulullah Kata Nabi tasaddaq Bersedekahlah Ayu sadaqatu abdal Apa sedekah yang paling abdal Sakyul ma Memberi air minum Yang punya hadis siapa? Kita Sedekah air minum yang mengamalkan sekarang siapa? Mereka yang bersedekah air minum Bukan sebotol, bukan segalan mereka bangunkan sumur bor di tempat pegunungan Gunung Kidul Yogyakarta yang susah air. Orang Islam berkilometer, Islam Abangan, Islam Kejawen yang sebetulnya lebih dekat ke Islam daripada ke mereka, tapi kenapa mereka murtad? Karena dia cari air pakai dirigen 5 km. Kalau sudah empang kering, di situ kerbau kencing, di situ orang ambil air minum. Agak-agak asin sedikit airnya. Hijau airnya macam air cincau. Anak katak pun ada juga di situ. Kering. Menunggu tetesan air gunung. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang buatkan sumur bor. Siapa yang bangun sumur bor? Romo Mangun. Dapat gelar doktor dari Eropa. STH apa itu STH? Sarjana Teologi. Salahkah Romo Mangun? Jangan salahkan Romo Mangun. Dia bawa duit itu ke sana. Duit umat Islam mana? tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lima penyakit obati dengan lima. Penyakit pertama orientalis, otaknya otak kafir, maka munculkan ulama-ulama yang alim Al-Quran, pakar bidang hadis, ahli bidang fikih untuk melawan otak orientalis. Penyakit kedua, anak umat Islam lemah pendidikan. Bangkitkan sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Body School, pondok pesantren, sekolah tahfiz, macam-macam untuk melawan ini. Apalagi penyakitnya mereka mendirikan tempat-tempat ibadah yang megah, yang mewah. Dirikan pula tempat ibadah. Surau, langgar, musola. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah buat musola kecil-kecilan. Bagus. Insya Allah tanahnya dari Pak Pulan, semennya dari Pak Pulan, batunya dari Pak Pulan. Kami semua bekerja sama. Bagus. Lawan tiga, lawan tiga. Apalagi misionaris mereka kirim, kita kirim pula ustadz kita, dai-dai kita banyak yang mengejek Ustadz MDI, banyak yang mengejek Ustadz Ikmi. Kami tak maulah lagi minta Ustadz dari MDI bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Ustadz-Ustadz yang tak betul dia kirim. Kenapa anda tidak berpikir untuk membuat rumah pelatihan Ustadz? Rumah pengkaderan Ustadz? Ustadz Edi Azhar, Direktur Abdi Center, dapat tanah wakaf, dia punya cita-cita. Apa kata dia? Saya mau buat pengkaderan ustadz. Saya tak mau orang banyak mengejek ustadz pemula, diejek-ejek, ustadz dadakan, ustadz bau kencur, ustadz hijau, ustadz tak betul, tapi tak ada yang membuat pengkaderan. Saya akan buat Ustadz Soman. Ustadz setuju? Saya bilang setuju aja apa payahnya. Setuju. Mereka kirim misionaris, kita akan kirimkan pula dai-dai yang terlatih. Mereka buat hiburan, hiburan, hiburan, hiburan. Maka lawan hiburan-hiburan itu. Tak semua yang pulang itu jadi penceramah. Ternyata yang satu dia tak ceramah. Jarang dia ceramah. Tapi dia rajin menulis. Nulis dalam bentuk apa? Bukan makalah. Tak serius. Tapi isinya dakwah. Muncul satu novel. Apa namanya? Ayat-ayat cinta. Habibur Rahman El Shirazi. Dari Kairo. Dari Mesir Habibur Rahman Al-Sirazi itu Ustadz kenal. Saya kenal sama dia. Dia tak kenal sama saya. Dia jurusan apa? Lupa Ustadz. Jurusan hadis. Kakak tingkat 2 tahun di atas. Jurusan hadis itu dulu. Tapi setelah pulang dia tak ceramah. Ceramah ada sekali-sekali. Tapi dia menulis. Maka ketika orang membaca tulisannya ringan tapi mengena. Ditulisnya tentang Said Nursi, tokoh ulama besar dari Turki. Orang kalau baca novel Beda dengan baca buku. Saya Pak kalau baca buku ini baru dua halaman larut saya di dalam sampai hilang ingatan saya. Tapi kalau baca novel, saya pulang dari Maroko, singgah ke rumah kawan saya di Ciputat, saya tengok ada novel tumbang, sampulnya warna oranye, ada gambar onta, pokok korma, orang pakai sorban. Saya tengok tebal 200 halaman. Kamu sudah baca ini, friend? Sudah. Berapa lama? Dari Isya saya baca azan subuh khatam. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Tengok betapa di dalamnya ada unsur pendidikan. Anak-anakku, adik-adikku yang punya bakat nulis novel, tulis. Gimana caranya Pak Ustadz? Kadang pena ini tak bergerak. Awali dari autobiografi. Kalau kita menulis sendiri biografi kita, itu namanya autobiografi. Auto bukan otonan menjalani. Autobiografi. Di sebuah desa yang sunyi, tiba-tiba gemerici air turun menetes bagaikan untayan zamrud ketulis dia. Pokoknya entah kemana-mana aja dulu terserah. Yang penting tiba-tiba lahirlah seorang anak. Uwe, uwe. Pada tanggal 21, itulah aku. Siapakah aku? Entahlah, aku pun tak tahu. Nanti pada akhirnya dilihat orang, oh ini menarik sekali bagi yang suka menulis. Saya nulis tak bisa Pak Ustaz. Tapi kalau sudah menyanyi Pak Ustaz, ha, nyanyi. Kemarin Habib Sheikh, Habib Sheikh ceramahnya tak banyak. tapi banyak menyanyi. Salatun bisalamil mubin. Lanjut. Lagu Jawa pula dia ler e, ler ler e, ler manga manga sumile ta ijo e, royo royo manten anyar. Aku naik manten anyar ya ingat. Jadi tidak semua dakwah itu kebetulan dia berdakwah di Solo, orang Jawa. Habib saya bukan orang Jawa. Al Habib Syekh bin Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf. As-Saqaf marga orang Yaman. Tarim, Tarim Yaman itu dari mana? Keturunan Al-Husain, anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdakwahnya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Karena kebetulan dia orang Jawa. Artinya apa? Kamu bisa ngajak orang pakai apa? Saya pakai novel. Pakai novel. Saya bisa pakai apa? Saya diajak ke Jakarta. Sampai di Jakarta ketemu bapak-bapak ahli animasi. Ustaz Somad, tolong Ustaz buatkan hadis-hadis untuk anak-anak. Nanti kami robah jadi animasi. Animasi ini apa pak? Gambar Ustaz. Ustaz ini jadul banget sih. Gambar Ustaz, gambar karton. Tapi anak-anak ketika melihat itu dia tertarik. Coba kalau ustadz yang ceramah di sekolah TK Anak-anak sekalian Sebelum kalian makan Baca doa Bismillah Tentu anak itu takut. Tiba-tiba bisa nangis dia. Uh. Tapi coba kalau yang pandai animasi dibuatnya. Power Rangers makan. Allahumma barik lana. Tentu eh, anak-anak tengok, tengok tuh nak, tengok. Emaknya nasihati senang, tengok. Power Rangers saja baca doa, masa yang tidak baca? Bayangkan, coba dibuatnya solat berjamaah animasi. Imamnya siapa? Batman. Makmumnya Superman, Wonder Woman, Hulk. Hul kena celananya pendek pakai sarung. Bayangkan. Ah, Wonder Woman kena pakai celana pendek, pakai baju pendek, pakai mukena. Bayangkan, tengok nak, mereka sudah masuk Islam semua bersyahadat.